Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatul alaih. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan ucapan al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, "Wa qul khairu makhluqin kalamu malikina, bidzalika dana al-atiya'u wa afsahu, bidzalika dana al-atqiya'u wa afsahu." Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau. Wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuh, gitu ya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim bahwasanya itu adalah ucapannya. Jadi Al-Qur'anul Karim itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ingat-ingat ya, bukan makhluk, bukan ucapan manusia. Eh, oleh karena itu orang-orang yang mengatakan itu ucapan manusia, eh, Allah taala sudah menyediakan hukuman yang sangat mengerikan. Eh, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam neraka apa? Neraka Sakor. Neraka Sakor itu ngeri sekali, tempat untuk apa? memanggang manusia. Nah, tidak menyisakan, tidak membiarkan di situ. Dijaga oleh berapa malaikat? Dijaga oleh berapa malaikat di atasnya? Berapa malaikat antum? Neraka Sakor dijaga oleh berapa malaikat? Alaiha Berapa malaikat? Berapa malaikat? Berapa malaikat? Eh berapa? Allah musta'an, Allah musta'an. Khair insyaallah. Alaiha 19. Alaiha 19. Allah musta'an. Sembilan. Allah musta'an. Tis'ata asar. Lalu kita belas, jangan lupa tis'ata asyar. Eh? Di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Dalilnya urutkan mulai dari awal tuduhan mengatakan ucapan manusia. Terus Eh, Ayo. Sama adraka masakar, ayo. Apa? Naam, itu ingat-ingat ya dalam surat Al-Mudaththir. Naam barakallahu fikum ketika ada orang mengatakan in hadza illa qaul bashar katanya. Al-Qur'an ini ucapan manusia. Naam barakallahu fikum Allah taala langsung balas tauslih saqar. Orang tadi akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Apakah kamu tahu apa itu neraka saqar? Naam barakallahu fikum la tubqi wala tadar. Neraka yang tidak menyisakan, tidak pula apa? meninggalkan lawahatul bashar yang sebagai tempat untuk memanggang, membakar manusia. 'Alaiha tis'ata asyar di atasnya ada 19 malaikat. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an itu bukan makhluk tapi kalamullah jalla wa ala sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih di dalam nuniyahnya ulangi lagi lakinna yang benar nah. lakinna. Lakinna aslatan ibadiya fi'lahum kamidalihim wa dhikri makhluqan fasawtu lil qawli. Makhluqani. Makhluqani fasawtu lil qawli walakinil walakinnal kalama kalam rabbil arsyidil ihsani. Ahsan. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam nuniyahnya, lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihi mariki makhluqani fasautu lil qari walakinnal kalama kalamu rabbul arsy kalamu rabbil arsy dzil ihsani jadi untuk masalah tintanya kertasnya suaranya perbuatannya itu semuanya makhluk semuanya paham ya fasaut suaranya sautul qari suara yang baca tapi kalamnya yang dibaca itu kalamnya siapa kalamullah jalla wa Sekarang eh, antum siapa nama antum? Ah? Siapa? Langgeng. Masya Allah, Allah barik. Allah, Allah barik fiqh. Sekarang antum ah langgeng. Nah, kalau misalkan ada orang tanya, Al-Quran yang kita baca itu, kertasnya, tintanya, lembar-lembarannya, itu makhluk bukan? Eh? Makhluk. Tapi yang dibaca, kalamullah. asan. Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru ya. Kalau suara makhluk bukan? Eh, Pak Pak Edi yang mana? <laughs> suara makhluk bukan? Kalau antum baca misalnya bismillahirrahmanirrahim, itu ada suaranya kan? Suaranya itu makhluk bukan? Suara, suara, suara. <laughs> Kalau suara makhluk ya, tapi yang disuarakan, yang dibaca itu bukan makhluk. Paham belum ini? Jadi ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an itu, nah suaranya itu suara makhluk. Tapi yang disuarakan yang dibaca kalamnya siapa? Kalamullah. Paham ya? Jangan keliru itu ya karena ini penting sekali. Jangan sampai seperti Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Hatta yasma'a kalamullah hingga nah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengubah ucapan Allah. Fa wasafahu bi annahu kalamuh. Maka Allah taala mensifatkan atau mensifati bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapannya wa annahu ladzi anzalah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an tersebut. Ammal asy'ariyatu fayaqulun. asy'irah siapa? Pengikutnya siapa? Menisbahkan diri kepada siapa asy'irah Abu Hasan Asy'ari padahal beliau sendiri Nah, barakallahu fikum sudah tobat atau belum? Nah, sebagaimana Nah, sebagaimana beliau sudah mengarang sebuah kitab namanya Al-Ibana. Nah, barakallahu fikum penjelasan mengenai tarojuknya beliau dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Nah, tapi pengikut-pengikutnya ini yang kurang ajar, Asy'ariyah ini. Nah, jamak daripada Asy'ariyah. Fayaqulun mereka mengatakan innahu maktubun fil lauhil mahfuz. Al-Qur'an itu katanya tercatat dalam lauhil Mahfuz. Wa inna Jibril akhadahu min Allahil Mahfuz. Bahwasanya Jibril itu mengambilnya dari Lauhul mahfud. Wa nazala bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa turun kepada Nabi Muhammad. Keliru enggak ini? Keliru enggak? Keliru. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu tercatat dalam Lauhul mahfud. Jibril ngambil dari Lauhul mahfud, dibawa turun disampaikan kepada Nabi Muhammad. Keliru enggak? Keliru. Yang benar bagaimana Abdurrahman? Hah? Ya benar kalau kalamullah tapi bagaimana yang benar? Jibril ngambil dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urut-urutannya bagaimana? Urut-urutannya bagaimana? Setelah Jibril mengambil dari Allah taala kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Itu urut-urutannya ya. Nah, ini enggak. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an tercatat dalam Lauh Mahfuz. Nah, barakallahu fikum kemudian Jibril ngambil dari Lauhul mahfud. Nah, kemudian dibawa turun kepada Nabi Muhammad SAW ini keliru. Wahada kaulun batilun. Ini adalah ucapan yang batil. Fa inna Jibril lam ya'khudhu 'anil lauhil mahfud. Karena sesungguhnya Jibril tidak mengambilnya dari nam lauhil mahfud. Ada enggak kitabnya itu? Ada eh, perhatikan situ. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan Jibril tidak mengambil dari lauhil mahfud. Wa inna ma akhadahu 'anil 'azza wa Hanya saja Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Naam Huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Iya. Nah, memang tercatat dalam lauhil mahfuz qala ta'ala bal huwa qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Bahkan itu adalah Quran yang mulia yang berada di dalam lauhil mahfuz wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Yakni Al-Qur'an. Dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu berada di dalam kitab induk maksudnya bagaimana wa huwa maktubun fil lauh ya tertulis dalam lauh bila syak tanpa diragukan. Walakin Jibril lam yakhud 'anil lauh. Perhatikan baik-baik. Tapi walaupun demikian Jibril tidak mengambil dari Lauhul Mahfuz, tapi mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berbicara langsung. min hubada wa ilaihi yaud. Diawali awal permulaan itu dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya Walakin Jibril lam ya'khudhu 'anil la'uh kama taquluhu al-asy'ariyah wa inna ma akhadahu 'anillahi jalla wa 'ala. Hanya saja Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, fayanbaghi ma'rifatu hadha. Maka selayaknya untuk mengetahui hal ini. Li'anna hadha madhkurun fi 'aqaidil asy'ariyah. Karena yang seperti ini tercantum di dalam akidahnya Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah, Asy'ariyah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz, Jibril ngambil dari Lahal Mahfud, langsung dibawa turun kepada Rasulullah. Keliru nggak? Keliru. Nah, yang benar bagaimana? Ya Allah taala, Nam barakallahu fikum, nam berbicara atau berucap kemudian diambil oleh Jibril salam disampaikan Rasulullah SAW. Turunnya Al-Qur'an ke langit dunia bagaimana tak? Bagaimana usahanya? Turunnya Al-Qur'an ke langit dunia bagaimana? Berangsur-angsur atau enggak? secara langsung. Sekaligus secara langsung ya, Pak? Kemudian disampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, disampaikan turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dari langit dunia. Nah, turunnya Al-Qur'an kapan turunnya Al-Qur'an? Eh, barakallahu fiikum antum. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, Sya'ban. Awal Ramadan. Jadi awal masuk Ramadan ini langsung Lailatul Qadar itu. Atau kapan? Eh, kapan? Pertengahan. Jadi tanggal 15 Ramadan itu malam Lailatul Qadar gitu. Allah alam lah insyaallah. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Antum? Kapan? Akhir bulan Ramadan. Akhir tanggal 30 atau tanggal 29. Eh, 28. Yang anu yang yang ada nasnya aja. Nah, barakallahu fikum kapan? Eh, malam 10 malam terakhir ganjil. Nah, 10 malam terakhir ganjil itu riwayatnya berbeda-beda, ada yang mengatakan malam 21, 23, 25, 27, 29, cuman yang dikuat para ulama malam 27. Yang jelas Al-Qur'anul Karim turun tidak di tanggal 17 Ramadan. Adapun yang memperingati hari nuzul Quran 17 Ramadan itu kurang tepat. Paham ya? Karena turunnya tidak di pertengahan Ramadan. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Wa qad radda Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah dan sungguh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala telah membantah ala hadzal qaul terhadap ucapan ini fi risalatin matbu'atin pada sebuah risalah artikel yang sudah dicetak hiya aidan ma'a fatwa. bersamaan itu juga ada fatwa-fatwa beliau samaha yang beliau menamakan kitab tersebut al-jawabul wadhih Al-jawabul wadihul mustaqimu fi kai fi kaifiyati nuzulil Qur'an al-Karim. Ya, jawaban yang sangat jelas dan gamblang yang lurus. Nah, barakallahu fiikum tentang tata cara atau bagaimana turunnya al quran al Karim. Radda 'ala hadzal qaul wa aftalahu. Beliau membantah ucapan yang batil ini. al qaula bi annahu akhadahu min Allahil mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil mahfuz. Dikarenakan apa? ucapan mereka mengatakan Jibril mengambil dari lahul Mahfud ini sebagai jembatan wasilah bahwasanya Allah taala menciptakan Al-Qur'an di dalam lahul Mahfud Keliru enggak? Keliru. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah. Al-Qur'an kalamullah, ucapan Allah taala. Kalamullah sifat atau bukan? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sifat itu tidak terlepas dari yang di sifat. Itu kaidah penting itu. Eh, anna sifata la tangfak 'anil mausuf. Sifat itu enggak pernah terlepas dari mausufnya. Anna sifata la tanfasil 'anil mausuf Yang namanya sifat itu tidak pernah terlepas dari yang disifati. Contohnya, jaa rajulun tawilun. Jaa rajulun tawilun. Telah datang seorang lelaki yang tinggi. Mungkin enggak lelakinya dalam masjid tingginya di luar sana? Paham ya? Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin kan karena rajulun tawilun, lelaki yang tinggi, otomatis yang tinggi nempel dengan lelaki tadi itu. Enggak mungkin dia yang eh, lelakinya dalam masjid, tawilnya di luar sana. Paham ya? Karena yang namanya sifat tidak terlepas dari yang disifati. Jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat kalam. Nah, barakallahu fikum daiman wa abadan. Hanya saja kalam itu kalau ditinjau ditinjau dari per individu kalamnya itu itu barakallahu fikum disebut dengan sifat fi'liyah, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini Kama taqulul Jahmiyah fa hadza ma'khudun min Jahmiyah. Sebagaimana diucapkan Jahmiyah dan ini diambil dari ucapan Jahmiyah wa huwa qaulun batilun yajib tanbihu alaih. Yang mana yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah taala dalam Lauhul Mahfuz, ini ucapan Jahmiyah, ucapan yang batil yang wajib kita berhati-hati dan peringatkan darinya. Jahmiyah siapa pemimpinnya? Nah, barakallahu fikum. Antum Jahmiyah siapa pemimpinnya antum? Ayo. Siapa? Antum? Antum? Ayo, antum? Antum? Lupa juga Jahmiyah. Anda Al-Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengambil ilmunya dari siapa? Ayo, Abdurrahman Santai aja, teman. Dari siapa antum ah? Jam Sofan mengambil ilmunya dari Jelas Yahudi itu ujung-ujungnya, cuman pengennya diurutkan. Ini penutupan. Antum Ja'ad bin Dirham. Ja'ad mengambil dari eh, Bayan bin Sam'an. Bayan bin mengambil dari Antum? Antum? Talut? Ustaz, <laughs> insyaallah. Talut? Talut ibn ukhti Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Kami ya? ujung-ujungnya sebenarnya orang Yahudi itu pemikiran Jahmiyah barakallahu fikum, adapun Jahm Safwan meninggalnya dibunuh, disembelih. Nah, oleh siapa? Siapa namanya? Jamal Sofwan? Eh? Salam Ibnu Ahwaz. Salam Ibnu Ibnu Ahwaz. Itu yang bunuh Jamal Sofwan. Ja'ad bin Dirham gurunya disembelih juga oleh salah satu pemimpin waktu itu dikenal dengan Khalid bin Abdullah Al-Qasri ketika khutbah Jumat, bukan khutbah Jumat, khutbah Idul Adha barakallahu fikum, kemudian semuanya sudah selesai, beliau mengatakan dahu dahayakum, sembelihlah sembelihan kalian fa inni mudahim bil ja'd dirham. Sesungguhnya aku akan berkorban dengan ja'd dirham. Kenapa sebabnya? Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena ja'd dirham ini beranggapan Allah taala tidak mengajak bicara Nabi Musa dan tidak menjadikan Ibrahim khalil. Turun dari mimbar sembelihlah ja'd dirham tadi. Siapa yang milih tadi? Siapa yang milih tadi? Ewa? Ewa? Ewa? Antum? Ewa? Ewa? Ewa? Al? Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nanti kalau misalkan ditanya lagi yang nyembelih ja'd dirham ingat-ingat ini. Kalau yang ingat-ingat nama Khalid soal ingat. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Untuk ingat saja enggak masalah. Barakallahu fiikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta wa atubu Alhamdulillah.